tapi saya sambung begini. Jadi eh, yang pertama saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rapat MUI itu kayak gini nih. Asik kan? Ya. Itu yang namanya kafah ya. Jadi jadi firman Allah tidak hanya berupa kata-kata yang disusun-susun menjadi Al-Qur'an. Firman Allah adalah segala sesuatu yang manusia bisa mempersepsinya, apa berupa angin, berupa pola, berupa apa saja. Jadi mudah-mudahan rapat MUI suatu hari kayak gini nih. Makanya dibutuhkan mat, eh, ulama matematika, ulama fisika, ulama biologi, ulama lingkungan hidup. Bukan hanya ulama fikih yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira gitu ya. Nah, nomor dua, saya sangat senang ini Tejo mengatakan eh, menemukan pola-pola dalam Al-Quran dan yang harus kita perjelas sekarang meskipun masih relatif kebenarannya nanti. Jo, Tadi kan kue misalnya al-mulk ya. Tabarokalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu menemukan satuan-satuan pola-pola. Aku takon, yang firman Allah itu ayat-ayatnya atau yang kamu temukan itu juga firman? Sampean cerdas ya. Jadi sebetulnya jangan-jangan yang difirm jangan-jangan yang difirmankan Gusti Allah kuwi ritmenya itu. Karena ritmenya itu nek awakmu petani yo gak ganggu karena aku bukan petani, aku nggak bisa menerjemahkan karena aku pemus pemusik, aku akan bisa menerjemahkan aku nanti di musikku yang akan datang. Nanti lihat aja, pasti beda. Tapi nek misalnya zaman petani, oh berarti pertama kali iromone kudu ngene. Dada dada tabarak tarati bi yadihillahumul aki. Dada berarti aku kudu rono sik bar iki. Lho berarti kudu ngulangi. Berarti aku kudu takon rono rene. Dadi nek nang pemasaran kayaknya itu tapi ngene lho. Aku dan tiap tiap kiro apa jenenge sing maca Quran niku? bahasane dhewe-dhewe. misalnya sing arep lho. misalnya ya cak, ya. Oh, sing apa yo? Wong uh, ala-ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anggo bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kisma rabbika la'la. A'la. Nek kecenderunganku ngono. Karena aku jawab, ah, lah. Tapi aku paksa diriku sendiri untuk ngutip, ah, lah, lurus sih, baru tak turun Rabbi gisma Rabbi ghisma rabbika la'la, sabbi rabbi rabbika la'la. Alladhi fa, alladhi khalaq fa sawa. Walladhi khalaq fa hada. Ah, ah. Walladhi qaddara fa hada. والذي والذي أخرج المرأة tapi nek sing Maria Ulfa lain Sabbihis marabbika la'la Alladhi khalaqa fahada Enak juga ah, Alladhi khalaqa fasawwa Gak penting kan, sing penting kan niatku Sampean nanti ngomong dewe loh Kenapa kok wong ireng Wong ireng itu dipilih dari uh, Bilal ngomong shot aja gak sih kan ngomong shot gak itu sin shot gak bisa beda no kabeh sahabat protes apa jadi kanjeng nabi niat yang penting niatku fasoal no ono enggak tapi ini loh ya. aku setuju Habib ini mungkin sorry cak jadi kayaknya memang harus berjarak untuk melihat pola aku kan nggak begitu yakin dengan Al-Quran lo aku kabeh ono ono kitab, ono kitab jowo ono kita anggap kabeh kitab-kitab kitab. tapi tapi kok tak delok-delok ya, ya sorry ya. tadi kok kan berjarak, enggak terus yakin iki Quran tua. Enggak yakin ngono. Ada Quran. Yo ya ono kitabe Jonggo joyo boyo yo ya ono aku ngono-ngono. Tapi tak delok kok akeh wong ngapal Al-Qur'an yo. Iki mesti ono sesuatu. Terus waktu di kenduri cinta beberapa ya, saya ngaji kan, Dot. Di, di, agak ditegur sama Cak Nun ya, tapi harus ada mantik, berarti harus ada panjang pendek. Nek aku ndisik ngajiku, misalkan Yasin udah ya, uh, Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalamilal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidundira kama maunzira aba bahum. Tapi enak, begitu Cak Nun ngomong iku aku tak delok panjang pendek. Pertama berontak jiwaku masa Masuk litundiro kau memadawa. Abauhum ya, paham aba uhum ya. Pertama kok berontak ritme dalam diriku. Masa litundiro kau mema undiro uhum. Oh gak enak yo. Ya. Kok enak aba uhum. Tapi tetro aneh dawa iki. Jancuk ya wi ah. Tapi lama-lama aku jadi satu di aku, jadi pola. Litundiro kau mema undiro uhum. Terus لقد حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطقان فهم مكمهون Pertama aku gak ngono. Pertama aku gak ngono saat durung sampean seneni. Ya. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fa hiya ila ratihum mahun. Wis ngono, tapi aku seneng merasa karena itu ternyata ngelihat pola yang begitu. Pertama aku ngambil jarak Terus kenapa kok banyak orang apa? Berarti ini sesuatu, tapi ternyata jiwaku sendiri pertama memberontak karena bagi aku abaum tadi aneh. Apa sih abaum apa apa apa gitu. Tiba ngono ya. Jadi itu. Teman-teman, Anda menemukan betapa jujurnya dia kepada Al-Qur'an, gitu ya. Dan dia benar-benar menemukan Al-Qur'an dengan menemukan firman Allah yang tidak terdapat di bunyinya maupun di tulisannya. Tapi dia menemukan di balik itu ada pola. Gitu ya. Sebab kalau Quran adalah bunyi dan tulisannya, maka orang buta, orang tuli tidak punya Quran. Kan begitu? Tidak adil Allah. Oleh karena itu firman Allah itu betul-betul tidak hanya terbatas pada kata dan bunyi kata itu. Nah, Te Tejo menemukan polanya. Nah, pola itu bagian dari firman Allah karena itu dia memang dia bikin begitu ritmenya. Wong dia Gusti Allah muring-muring ya, mengutuk aja pakai ritme kok. Tabat yada abi lahabi watab ma akna anu malu ma kasab kuwi berapa pira kuwi? Berapa ber, berapa per berapa itu menunggu? Itu semua pakai pola. Jadi jadi saya senang sekali pada malam hari ini kita kita menemukan bahwa firman itu begitu luasnya dan itu sebenarnya juga tergantung softwaremu gitu loh. Nek kowe iki meng meng meng ming sound system zaman lawas tau kae yo ya, ya, ya ming rungon-rungone karo apa jenenge karo suara apa karo huruf ya. Tapi Tejo menemukan karena kejujuran dia. Dan saya akan bela kamu kalau ada orang marah kepada kalimat dalam kalimatmu tadi. Wani-wani gue. Tapi opo aku sih durung salat? Hmm? Aku sering nangis mau jual Quran, serius. Tapi kenapa aku gak sholat? Ya, ya. Aku ini poso seneng. Aku seneng banget poso. Takut nopo bojoku. Kadang posoku saulan, rohulan. kadang-kadang kemis, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak poso. Kadang-kadang nek Ramadan gak poso karena wis akeh wong sing poso. Heeh. Iya. Bagi saya deket ya poso itu. Terus nyembah silo bagi aku deket karena aku dalam. Ini jujur aku. Aku santet tak laku ini. tapi sholat tok ini loh. Bagi aku ini saya dudu aku lho. Ngono ya. Ya apa ini ya? Oke, jadi jadi ini oke okay, banyak kemungkinan tapi salah satunya adalah Allah itu menciptakan pola-pola su'uban wa Ada manusia puasa karakternya, maka seluruh sistem sistem sistem apa ya? Sistem fisik dan rohaninya itu itu menggumpal atau membulat menjadi puasa. Ada manusia sholat, ada manusia syahadat dok. Saya alasan-alasan sholat, alasan poso, syahadat, bendino kan. Ngakoni terus. Ada manusia zakat. Jadi Islamnya terungkap pada tradisi-tradisi zakat yang dia lakukan. Dan itu Allah menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Kuncinya bukan apakah apakah Anda sulat atau belum, tapi kalau saya kan sederhana kamu masih tanya kenapa saya tidak sholat itu sudah selesai masalahnya. Mau oh, kamu tanya kok. Kamu masih gelisah, kamu masih mencari dan kamu sungguh-sungguh dalam pencarian itu dan itu yang dimaksud Allah jihad. dina amanu wahajaru wajahatu. Jadi Allah tidak men, tidak tidak mengukur finalmu nanti. Itu Allah yang punya rahasia. Eh? Iya, tapi kan dia menegakkan terus. Ini kok gini ya? Ini kok gini? Dia terus menerus menegakkan dan dia jujur, jujur luar biasa yang tidak ada pada rapat-rapat yang Bengawan Solo tadi adalah kejujuran Tapi seperti yang, itu. Yang ngeracunin aku kan Gus Gus Chandra juga. Begitu aku aku nggak sholat terus, nggak popo karena nggak ada perintah sholat. Yang ada apa? Tegakkan. Akimus. Akimus negakkan. Oh ya, berarti bukan ngerjakan ya. Tegakkan katanya ngono. Ya apa ya? Ya itu multi tafsir, tidak ada masalah. Tafsir itu semua, ada apa. Akimu, ya podo ya akimu atau atau if alu sama aja nanti satu bulatan juga. Jadi biarkan orang orang masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Menurut saya kesempitan orang modern adalah membayangkan hidup ini sebuah rumah atau sebuah ruangan dengan ruang-ruang, dengan kamar-kamar yang berbeda-beda. Padahal menurut saya kehidupan adalah sebuah ruangan kosong yang besar, yang bulat, dan ada pintu-pintu yang bermacam-macam. Kamu terserah mau pintu mana, mau tafsir yang mana. Asal kamu sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguhnya itu. Kalau kamu sungguh-sungguh, menurut Sabrang, orang apa-apa, yang penting gue sungguh-sungguh. Nek soal salah bener, mesti salah kok. Maka kebenarannya adalah pada kesungguhanmu untuk menuju kepada Allah. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan kepadaku satu langkah, aku berjalan kepadamu satu depa. Kalau kamu melangkah kepadaku satu depa, aku melangkah kepadamu sepenggala. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Jadi pencarianmu itu kalau Gusti Allah ditandangi, tidak kan. Gitu ya. Jadi jadi menurut saya oke-oke saja. Jadi kalau Tejo makin makin makin makin sukar Anda pahami itu kita bersyukur, kita bersyukur. Dan gak ono wong wani ngomong aku gak sholat. Gak ono wong wani. Dan tu, Tuhan wah luar biasa kamu es swarga gak cukup kayak konco gitu kan. Tak gede no nih kayak wakmu gitu kan. Cuman kesepian kondek konong gitu. Ngake-ake tak lebok neraka kabeh engko limbangane kon gak duwe konco, sembuh rokok bisa naik Kanok kancane kan. Abi Pani saya gurung karuan. Dia orang yang sangat keras. Dia tuh, karena dia orang Arab. Dia orang Yaman, cuman terus karena diserbu sama Arab Saudi pindah nang Pati. <laughs> Serbu lah, pindah nang Pati itu nggak emakiahan di Pati kan itu. Itu jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah eh, Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng kuwi kuwi kuwi apa kuwi? selendro pelok kuwi. Teng teng teng teng teng teng teng. Lah gimana wong sekarang orang India aja belajar langgam Jawa untuk baca Qur'an Orang India, orang barat sekarang sebuah universitas di Amerika itu mempelajari sampai santet itu dipelajari ya. Gitu loh. Artinya orang ingin menjadi bulatan, orang ingin terlibat di dalam bulatan tadi. Meskipun dia sendiri mungkin kotak-kotak, tapi begitu dia berhimpun menjadi satu jamaah kaumnya Muhammad tadi, dia menjadi bulatan. Sama dengan orang kurjo. Tidak ada kur itu palsu. Padahal situ-situ muhtasib lah di dunia ini hanya ada tiga orang dalam hubungannya dengan berlaku ya ada orang yang bisa berlaku, ada orang yang tidak bisa berlaku, bernyanyi gitu ya. Ada yang orang yang bisa bernyanyi, ada orang yang tidak bisa bernyanyi. Nah, Mustasib dan teman-teman ada beberapa orang tuh yang kategori ketiga, kategori ketiga, yaitu orang yang jangan sampai nyanyi. Wes jogon gak perlu tentara itu ngepung. Aja awas awas awas ayo ayo ayo ayo. Kan aku tuh denger net, kan, kan, apa kon melok-melok gitu. Ya tapi teman-teman sekalian misteri jamaah juga luar biasa. Jadi John ada masalah, tidak ada masalah. Kamu yang penting kamu sungguh-sungguh mencari dan itulah hidup. Bahkan sampai mati pun kamu tidak ketemu kok. Arab ngopo. Terus mencari dan kenikmatannya terletak pada mencari bukan pada pen, pada ketemu. Gitu loh. Bukan bukan pada ketemunya. Makanya Allah semua kan mengatakan barang siapa menginginkan untuk bertatapan wajah denganku. Jadi terus itu sampai kapanpun kan barang siapa menginginkan bertatapan dengan wajahku. Belum belum ada yang ketemu beneran ketemu sama gejalanya, sama bayangannya, sama cipratannya, sama asumsi-asumsi kita sendiri mengenai Tuhan. Demikianlah juga yang namanya ateisme, yang namanya ke keislaman. Dia pikir dia benar-benar sudah Islam, padahal ya turun. Sebenarnya tidak ada Muslim sungguhan itu tidak ada. Dalam konteks ini tadi, teman sekalian ya. Oke, ini kita kasih waktu sekarang ke ini ya tak tak setel dulu pernah saya setelkan ini supaya Pak Muzamil mantep ya. sebenarnya Arab sama Jawa itu tidak bisa dipisahkan berang bisa nggak berang Arab Jawa dipisahkan dengan garis tegas ya tidak bisa Wong Tejo tadi itu yo Jawa yo Arab Masuk warna itu tegas hitam itu putih Wong dalam hitam ada putih ya toh? dalam putih ada hitam tidak bisa jadi fatwa-fatwa itu tolong hati-hatilah daripada diketawain sama malaikat Kan Oke, teman sekalian, saya so, saiki girirane. Sekarang eksplorasi Kiai Kanjeng, mohon teman Kiai Kanjeng eh, kita akhiri dengan Kiai Kanjeng nanti doa Pak Yai Muzamil, sudah pasti. Ya, nyuwun sewu Kiai Kanjeng isi isi ano? Nyuwun sewu bismillah. Yuk kita akhiri dengan sampean. Eksplorasi mungkin sudah ada beberapa rencana. Anu, eh, ini Kornel, Kornel ya, mungkin. Ya, Nel. Gue isin di pertanyaan nang Kiai Kanjeng. Apa isin di?